<clears throat> Wal i'rabu fi istilahin nahwiyyin huwa kama qala. Adapun i'rab dalam istilah ahli nahwu adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Ajurrum. Beliau mengatakan taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira. Ini secara istilah ahli nahwu. I'rab adalah perubahan keadaan akhir kalimat disebabkan per perbedaan amil-amil yang masuk padanya baik secara nampak lafaz ataupun dikira-kirakan. Qala al-muradu bil kalimi huna al-ismu wal fi'lu wal mudhari'u. Al-muradu bil kalimi huna al-ismu wal fi'lu al mudhari'u. Yang dimaukan dengan al-kalim di sini, kalimat di sini yang dimaukan adalah kalimat isim dan kalimat fi'il mudhari'. لأن al لا la yakunu illa Dikarenakan i'rab tidaklah terjadi kecuali pada keduanya, pada isim dan fi'il mudhari'. Adapun huruf semuanya mabni. Demikian pula fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni. Sehingga yang mengalami i'rab hanya isim dan fi'il mudhari'. Qala wa taghyiru awakhirihima huwa al-intiqalu min النصب rafi ila إلى nasbi wa min nasbi ila al-jarri wal jazmi. Dan ucapan Ibnu Ajurum, perubahan keadaan akhir kalimat-kalimat, yakni kalimat isim dan kalimat fil mudhari' yakni perpindahan dari keadaan rafa kepada keadaan nasab dan dari keadaan nasab kepada keadaan jar dan jazm. nah, contohnya qama Zaidun. Contohnya qama Zaidun. Zaid berdiri. Fa Zaidun marfu'un bi qama. Maka lafaz Zaid ini dirofak dengan fi'il qama yang merofakannya adalah qama. Fa idza qulta darabtu Zaidan dan jika engkau mengatakan darabtu Zaidan, aku memukul Zaid, fa Zaidan alladhi kana marfu'an sara mansuban bi darabtu. Maka Zaid, Zaidan yang sebelumnya rofa di rofa menjadi dinasab dengan adanya darabtu. Sehingga yang awalnya qama Zaidun, Zaidun di rofa dengan fi'il qama. Naam. Kemudian kau katakan darabtu Zaidan, Zaidan menjadi dinasab ya yang menasabkannya fi'il darabtu faqad taghayyara min halir raf'i ila nasbi maka sungguh lafat zaid kalimat zaid berubah dari keadaan rafa menuju keadaan nasab likhtilafil awamili dikarenakan perbedaan amil yang pertama amilnya qama sehingga zaidun di rafa yang kedua amilnya darabtu sehingga zaid di nasab menjadi zaidan فإن العامل الذي كان يرفع اختلف فصار في موضعه عامل آخر ينسب ya dikarenakan amil yang sebelumnya merofakkan Zaid berubah ya menjadi amil yang lain yang menosopkan yang pertama kama sebelumnya kama itu amil yang merofakkan ya ketika dirubah menjadi darabtu men, itu adalah amil yang menasobkan sehingga zaid menjadi nasob wa taqulu dan kau katakan marartu bi zaidin aku melewati zaid fasara zaidin makhfudan bil ba maka zaid berubah menjadi di men, eh, dengan ba ya pada contoh yang ketiga ini zaid di jer atau di yang mengejarkannya adalah huruf jerba wahwa amilun ghairil wahwa amilun ghairul amil al-awwal wasani dan alba baul jar itu amil selain yang berbeda dengan amil yang pertama dan amil yang kedua. Nah, amil itu nah kalimat yang menyebabkan kalimat yang lain itu berubah. Nah, keadaan keadaan apa? Keadaan i'rabnya. Jadi berubah-ubah. Itu namanya amil. Watakulu dan, dan kau katakan yadribu. Ini contoh fi'il mudhari'. Yadribu. Fahadha fi'lun mudhari'un marfu. Ini contoh fi'il mudhari' yang dirafa'. Watakulu dan kau katakan la yadriba. Lay yadriba. yasiru mansuban bilan. Sehingga menjadi dinasab dengan adanya lan. Yang pertama yadribu dirafa' dikarenakan tidak ada amil yang menasobkan atau menjazmkan. Pada contoh yang kedua, masuk amil yang menasobkan, yakni amil lan. Sehingga yadrib menjadi dinasob, menjadi la yadriba. Walam yadrib. Ini contoh yang ketiga. Nah, fayasiru majuzuman bilam. Contoh yang ketiga, yadrib menjadi dijazm dengan adanya lam. Pada contoh yang ketiga, fi'il mudhari' yadribu dimasuki amil yang menjazmkan yaitu lam sehingga menjadi jazm sehingga dibaca lam yadrib ya tanda jazmnya adalah sukun di sini dari yadribu menjadi yadriba menjadi yadrib perubahan yang terjadi ini disebut i'rab perubahan yang terjadi ini disebut i'rab qala wa qawluhu dan ucapan Ibnu Ajrum ad-dakhilati 'alaiha lafzan Amil yang masuk kepada kalimat tersebut secara lafaz, secara nampak لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما مثلنا dikarenakan amil-amil tidaklah masuk kecuali ya dikarenakan amil-amil tidaklah ada kecuali sebelum kalimat-kalimat yang mengalami i'rab sebagaimana yang kita sebutkan contohnya fahiya dakhilatun 'alaiha maka amil-amil tersebut masuk kepada kalimat-kalimat tersebut. Wa qawluhu lafzan au takdiran dan ucapan Ibnu Ajurrum baik secara nampak maupun dikira-kirakan yakni annal i'raba yakunu malfuzan bihi yakni bahwasanya i'rab perubahan yang terjadi itu bisa jadi dilafatkan dilafalkan yakni nampak diucapkan kama taqaddama fil musul sebagaimana yang telah lewat dalam contoh-contoh yang ada nampak Zaidun qama Zaidun wa raaitu Zaidan wa marartu bi Zaidin ya keadaan akhir Zaid itu berubah-ubah dan itu nampak terucap oleh sang pembicara dari Zaidun di dhammah menjadi Zaidan di fathah menjadi Zaidin di kasrah enam huruf terakhirnya itu nampak wa yakunu muqaddaran dan bisa jadi dikira-kirakan i'rab yang terjadi perubahan yang terjadi. Idza kana fi akhiril ismi alifun aw yaun. Apabila di akhir isim ada alif atau ya. Nah, apabila isimnya diakhiri oleh alif atau ya. Nah, contohnya qamal fata wa darabtul fata wa marartu bil fata. Ya, pemuda tersebut berdiri, aku memukul pemuda tersebut dan aku melewati pemuda tersebut. Fal fata ba'da qama fa'il. Maka kalimat al-fata setelah qama itu fa'il. Wa huwa marfu' dan dia dirofa'. Wa alamatur raf'i fihi dhammatu muqaddaratan. Dan tanda rofa'nya itu dhammah yang dikira-kirakan. Tidak nampak. Dikarenakan al-fata diakhiri oleh alif. Di mana di mana alif tidak mungkin nampak di atas uh, di mana harokat tidak mung, tidak mungkin nampak di atas alif. Wa ba'da dharabtu maf'ulun. Dan al-fata setelah dharabtu adalah maf'ul bih wa huwa mansubun dan di nasab. Wa alamatun nasbi fihi al-fathatu muqaddaratan dan tanda nasabnya adalah fathah yang dikira-kirakan. Dorabtul fata, fathahnya tidak nampak, dikira-kirakan, dikarenakan harokat tidak bisa nam, nampak di atas alif. Wa ba'dal ba makhfudun dan setelah eh, baul jar al fata di khafat atau di jar. Wa'alamatul fi khafdi fihi al-kasratu muqaddaratan dan tanda jernya adalah kasrah yang dikira-kirakan. Nah, ini lebih spesifik spesifiknya, lebih khususnya disebut isim maksur. Isim yang diakhiri oleh alif. Alif lazimah. Wa amma fi wa amma ma fi akhirih ya, adapun isim yang diakhiri oleh ya atau lebih khusus disebut Nah, isim mangkus. Nahu contohnya al-qadhi al-qadhi fayuqaddaru fihi ar-raf'u wal khafdhu maka dikira-kirakan pada kalimat ini al-qadhi i'rab rafa' dan i'rab khafd i'rab rafa' dan i'rab jar wa yadhharu fihi an nasbu dan nampak padanya i'rab nasab sehingga ada dua i'rab dua macam i'rab saja adapun isim maksur tiga jenis i'rab nasab rafa nasab dan jar adapun isim mangku isim mangkus hanya dua macam i'rab saja, i'rab rafa dan i'rab khafab. Adapun i'rab nasab nampak. Nah, contohnya qamal qadi. Ya hakim tersebut berdiri. Fal qadi fa'ilun biqama. Maka al qadi di sini fa'il. Yang amilnya adalah qama. Yang marofakannya adalah qama. Wa huwa marfu' dan dia dirafa' wa alamatur raf'i fihi dhammatu muqaddaratan fil ya'. Tanda rofaknya adalah dhammah yang dikira-kirakan pada ya. Nah, dhammahnya tidak nampak dikarenakan sulit untuk melafalkan dhammah di atas ya. Wa marartu bil qadhi dan aku melewati al-qadhi. Fal qadhi makhfudun. Maka al-qadhi pada contoh yang kedua ini di khafat atau di dijar. Wa alamatul khafdi fihi al-kasratu muqaddaratan fil ya. Dan tanda khafatnya adalah kasrah yang dikira-kirakan pada ya dikarenakan juga sulit ya lithiqal sulit melafalkan kasrah di atas ya atau di bawah ya wa ra'aitul qadhiya dan aku melihat al qadhi di sini nampak fathahnya di akhir al qadhiya nah dikarenakan dia dalam keadaan nasab ketika keadaan nasab isim mangkus itu nampak i'rabnya fal qadhiya maf'ulun maka al qadhiya maf'ul wa huwa mansubun dan dia dinasab wa alamatu nasbihi al fathatu wa hiya zahirah dan tanda nasabnya adalah fathah dalam keadaan nampak fathahnya sehingga yang dikira-kirakan adalah ketika rofa dan jar saja wa kadzalika aidan al fi'lul mudhari'u demikian pula fi'il mudhari' yakunul i'rabu fihi zahira bisa jadi i'rabnya nampak nahu contohnya yadhhabu wa la yadhhaba Yadhabu keadaan rofa. Walai yadhaba keadaan nasab. Nampak i'rabnya. Wa yakunu muqaddaran idza kana fi akhirih alifun. Dan bisa jadi dikira-kirakan i'rabnya apabila diakhiri alif. Dia mu'tal bil alif. Diakhiri oleh huruf illah, huruf alif. Nah, contohnya Zaidun yakhsha. Zaid takut. yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'. Yakhsha fi'l mudhari' yang dirafa' dikarenakan tidak ada amil yang menasobkan tidak amil tidak ada amil yang menjazamkan sebelumnya wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang dikira-kirakan di atas alif yamna'u min zuhuriha at-ta'azzuru yang menghalangi nampaknya dhammah adalah at-ta'azzur ya tidak mungkin dhammah na'am terbaca di atas alif Wa nahwu Zaidun la yakhsha. Contoh yang kedua Zaidun tidak akan takut. Fayakhsha fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Maka yakhsha yang kedua ini fi'il mudhari' yang dinasab dengan lan. Di sini yakhsha dimasuki amil yang menasabkan yakni lan. Wa alamatun nasbi fihi fathatun muqaddaratun. Tanda nasabnya nasabnya fathah yang dikira-kirakan.